Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan nah barakallahu fikum bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah. Terakhir kita ambil kemarin pembahasan seputar apa? Seputar istiwa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di mana? di atas ars, di atas langit yang tujuh. Nah, beristiwa meninggi di atas langit yang tujuh. Istiwa yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala halaman 79. Halaman 79 yang punya kitabnya dijemak baik-baik. 79 bagian bawah nanti kita baca. Jadi Allah taala beristiwa di mana? Di atas ars. Istiwa yang hakiki yang yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allif wa sabahullah Wal 'arsy fil lughah, 'arsy secara bahasa, ini sekarang membahas definisinya 'arsy. Apa itu 'arsy? 'Arsy secara bahasa adalah as-sarir alladhi yajlis alaihi al-malik. Itu kan? Hah? Betul bukan? Yang sebaliknya. Hah? Sampai bawah itu kan? Ya, na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya, arsy secara bahasa kemarin adalah apa? Adalah sarir, yaitu singgasana atau ranjang yang seorang raja duduk di atasnya itu secara bahasa. Paham ya? Tapi arsy Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dihayalkan oleh apa? oleh manusia, keagungannya dan luasnya. Paham ya? Keagungannya dan luasnya dan besarnya Arsy Ta'ala enggak bisa dibayangkan oleh manusia. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat, amal istiwa fa ma'nahu kama fassara salaf. Adapun istiwa maknanya adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para salaf. Satu, perhatikan biar paham nanti. Al-ulu, tinggi. Wal istiqrar, menetap. Ini nanti yang dikritik ya. Was naik di atas. Wal irtifa' meninggi di atas juga. Paham ya? Itu yang ditafsirkan oleh para para salaf mengenai makna apa? Mengenai makna na barakallahu fikum al-istiwa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahutaala Ya, ada ketemu belum? Eh, naam berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahutaala, falahum ibaratun 'alaiha arba'un qad husilatil farisit taani Wa istaqarra wa qat'ana wa kadhalika irtafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadhalika qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa Abu Ubaidah sahibus Syaibani yakhtaru hadzal qawla fi tafsirih adra min al-Jahmi bil Qur'ani. Syahidnya dalam pantun tersebut Al-Imam Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah bahwasanya makna istiwa ada berapa makna? Ada empat makna. Ada yang mengatakan al-istiqrar, menetap. Ada yang mengatakan ala, ulu, tinggi di atas. Ada yang mengatakan irtifa, meninggi di atas, tinggi juga. Ada yang mengatakan su'ud, naik ke atas. Tapi yang paling roji Allah alam, istawa itu ala wartafa'a. Istawa maknanya apa? Ala wal wartafa'a yaitu nah meninggi dan apa tinggi di atas arsy Allah Subhanahu wa taala itu makna yang sahih. Adapun orang-orang ahli bidah dalal mereka apa? menafsirkan al-istiwa dengan mana istilah. Paham ya? Menafsirkan istiwa dengan makna apa? Abdullah orang ahli bidah dalal istilah paham ya? istilah itu artinya berkuasa, menguasai. Itu pendapat yang batil. Kenapa? Dengarkan ya alasannya. Kenapa istilah ada pendapat yang batil? Karena istilah mengharuskan peperangan terlebih dahulu. Sehingga karena karena karena perang kemudian menang akhirnya berkuasa. Mungkin enggak Allah taala ada lawannya? Enggak mungkin. Paham ya? Jadi enggak ada peperangan. Makna yang sahih apa tadi? Istiwa al-ulu wal irtifa, meninggi di atas arsy. Paham ya? Orang-orang yang mengatakan istilah irtifaan, istiwa maknanya ada istilah, mereka berdalilkan dengan pantun yang dilantunkan oleh orang Nasrani namanya Akhtal. Ingat-ingat namanya, namanya Akhtal. Siapa? Namanya Akhtal An-Nasrani, itu namanya. Al-Akhtal An-Nasrani. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Al-Lamiyah, Lamiyah Syekhul Islam menyebutkan tentang keadaan orang-orang al-bid'ah wad-dhalal yang mereka menafsirkan sesuai dengan apa hawa nafsu mereka. Melemparkan dalil Al-Qur'an di balik punggung mereka Ketika suruh berdalil, dalilnya mana? Qalal akhtal katanya. Ketika berdalil malah berkata akhtal. Paham ya? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Lamiyah? Qubhan liman nabadal Quran wa ra'ahu. Wa idza stadalla yaqulu qalal akhtalu. Dihafalkan ini ya. Nah, barakallahu fiikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkritik orang-orang yang berdalilkan dengan akhtal, orang Nasrani mengatakan dalam kitab an nunia dalam kitab apa Al-Lamiyah kubhan kubhan liman nabadal qur'ana ra'ahu wa idastadalla yaqulu qala al-akhtalu alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'anul Karim di balik punggung mereka kemudian ketika berdalilkan mana dalilnya qala al-akhtalu akhtal berkata katanya Allahul musta'an Al-Akhtal Nasrani kok jadikan dalil. Kemudian ketika masalah istiwa-istilah dalilnya juga apa? Ucapan Akhtal. Ucapan siapa? Ucapannya Al-Akhtal. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya apa kata beliau? Hari tafsiratus salaf lil istiwa ala arsy. Inilah penafsiran penjelasan para salaf mengenai apa? Mengenai makna istiwa di atas arsy. Simak baik-baik kitabnya yang punya kitab. Jangan sibuk dengan yang lainnya. Amma ahlud dalal, adapun orang-orang sesat, fayafassiruna al istima bil istilah ini yang disebutkan tadi. Adapun orang-orang sesat mereka menjelaskan menafsirkan istima' dengan istilah, itu menguasai. Berkuasa. Ini enggak benar ya? Karena berkuasa otomatis ada peperangan, menang baru berkuasa. Paham ya? Ini enggak mungkin bagi Allah taala. Paham insyaallah? Esan? Ayo 6. Fayaqulun mereka mengatakan istawa al 'arsy Istawa al-'arsy maknanya yakni istaula alaih berkuasa di atasnya katanya. Allahumma musta'an. Istawa al-'arsy, istawa al 'arsy katanya istaula alaih berkuasa di atasnya. Wa hadha tafsiru laysa lahu wajhun fil lughah. Penafsiran ini tidak ada sisi benarnya dalam bahasa. Wala huwa ma'rufun indal Arab dan tidak dikenal di sisi orang Arab. Orang Arab aja enggak kenal. Bayangkan ini. Akhtal orang mana akhtal ini? Nasrani orang mana coba? Orang Arab aja nggak kenal kalau istiwa mana istilah. Bayangkan. Kita lihat. Illa baitan nasabuhu lil akhtal. Itu tulisannya kayak gitu akhtal. Ya hafal namanya itu. Eh? Penyair Nasrani namanya akhtal. Nah barakallahu fikum. Illa baitan nasabuhu lil akhtal alladhi yaqul. Kecuali satu pantun, satu puisi yang mereka menisbahkan kepada akhtal. Perhatikan kitabnya. Nah, satu pantun atau satu puisi yang mereka menisbatkan kepada Akhtal yang dia mengatakan qadistawa bisrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi qadistawa bisrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi artinya apa bisr istawa maknanya istaulah berkuasa sungguh bisr telah berkuasa di Irak tanpa peperangan tanpa darah yang dialirkan syahidnya mana istawa mana istaula kata mereka Berdalilkan dengan apa tadi? Ungkapan, ucapan apa penyair Nasrani. Namanya siapa? Akhtal. Qubhan liman namadal Qur'an wa ra'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Perkataan siapa tadi? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab apa? Lamiyah. Alaminya Syekhul Islam kapan-kapan kita baca insyaallah dihafalkan matanya, pantun, akhirin lam semuanya, pendek bagus sekali qub'an liman nabata Quran qurana wa ra'ahu wa idza tadalla yaqulu qala al-akhtalu. Paham ya? Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Ketika diminta berdalilkan qala al-akhtal, berkata akhtal. Allahul musta'an. Nah, enggak benar ya? Ewa, kita lihat sini. Wal akhtal nasraniyun. Akhtal adalah orang Nasrani la yuhtaju bi kalamih ucapannya tidak bisa dijadikan hujjah li'anna nasara ahlul dalal karena orang-orang nasara mereka adalah orang-orang sesat mereka beramal tanpa ilmu oleh karena itu dalam Al-Qur'an Karim mereka adalah orang-orang yang bagaimana orang-orang yang sesat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yaitu bukan jalannya orang-orang yang apa yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang sesat siapa orang-orang sesat Nasoro. Mereka beramal tanpa ilmu. Siapa orang-orang yang berukai? Yahud yang mereka berilmu tanpa amalan. Allahul musta'an. Naam. Kata beliau di sini perhatikan baik-baik. Lakin ma'ahada lam yasbut anil akhtal. Walaupun mereka menisbahkan pantun ini kepada akhtal, ternyata bersamaan dengan itu apa? Ternyata tidak benar penisbahannya kepada akhtal, bayangkan. Ya. Eh? Penisbahannya ternyata nggak benar kepada akhtal. Walaysa huwa fi diwanihi al-ma'ruf. Ternyata di dalam susunan pantunnya yang sudah dikumpulkan itu enggak ada lafaz seperti itu. Jadi mereka menisbahkan cuman apa? Cuman tidak benar penisbahannya. Ternyata di dalam enam kumpulan pantun-pantunnya enggak ada yang lafaz seperti itu. Falaysa fi lughatil Arab tafsir istiwa. Perhatikan kitabnya. Jangan lihat bawah terus. Kitabnya perhatikan. Falaysa fi lughatil Arab tafsir istiwa bil istila abadan. Enggak ada dalam bahasa Arab penafsiran istiwa diartikan istilah itu enggak ada. Enggak ada sama sekali. Paham ya? Istiwa itu al-ulu wal irtifa. Di antara maknanya. Meninggi di atas. Ada pun istilah berkuasa enggak ada. Hada tafsirun muhdats. Ini penafsiran yang muhdats, penafsiran yang baru, yang dibikin-bikin. Wa hadzal baitu muntahilun. Dan pantun ini Ternyata apa? Perangkat gak ada wujudnya. Wa makdzubun dusta ala lughatil Arab. Dusta atas nama bahasa Arab. Gak ada pantun seperti ini. Hadza min nahiyatin. Ini dari satu sisi. ingat ya. Dari satu sisi mereka terbantah. Pantunnya ternyata sumbernya apa? Kalaupun sahih sumbernya dari orang Nasrani. Kalaupun gak sahih berarti apa? Berarti gak apa? Enggak benar sandaran mereka. Orang Arab enggak mengenalnya. Kita lihat sisi yang kedua, wa nahiyatu sisi yang kedua. Bantahan yang kedua, perhatikan baik-baik di situ. Yalzam ala hada wal iyad billah lazimun batil. Allah musta'an. Berdasarkan ucapan ini dan pendapat ini mengharuskan keharusan yang apa? Yang batil. Wa huwa annahu yalzam idza fassarna istawa bil istawla al 'ash Maksudnya apa? Yaitu mengharuskan apabila kita menjelaskan, menafsirkan istawa makna istaula. Paham ya? Istawa diartikan istaula berkuasa di atas arsh. Apa mengharuskan apa? Mengharuskan anil arshah fil awal lam yakunillah. Ini penting ini. Berarti awal mulanya arsh itu bukan milik Allah gitu loh. Awal mulanya bukan milik Allah, perang dulu, menang baru milik Allah. Ini mengharuskan seperti itu. Keharusan yang batal atau tidak ini? Batal. Masa Allah Ta'ala perang dulu? Allahul musta'an. Kita lihat. Berarti mah harusnya apa? Anil 'arsy fil awal lam yakunillah. Berarti arsy ini pada awal mulanya bukan milik Allah. Summa istawala 'alaihi subhanahu akhiran. Kemudian barulah Allah Taala berkuasa di akhir. Wa ghalaba 'alaihi dan menang. Wa akhadahu min yadil mustawli 'alaihi al awal Kemudian Allah Taala mengambil dari apa? Dari penguasa yang pertama. Nah ini. Keharusan-keharusan yang batil. Masa awal mulanya ada yang menguasai selain Allah? Hah? Batal atau enggak seperti ini, San? Batal, enggak mungkin. Allah taala sudah maha kuasa. Lillahil wahdul qahar. Ayat yang sering ana sebutkan berkali-kali, nah barakallahu disebutkan dalam al quran Karim tantangan nanti hari kiamat. Limanil mulkul yaum. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Semuanya diam seribu bahasa. Enggak ada yang berani menjawab kekuasaan. Ternyata apa? Lillahil wahidil qahhar. Hanya min Allah Ta'ala zat yang tunggal dan kuasa. Bayangkan itu. Nah, jadi ini keliru ya. Yang mengatakan istawa mana istaula adalah batil. Pendapat yang sesat dan menyesatkan. Naam. Wa hadha fihi al kufr wad dalal ma fihi. Allahu musta'an. Pendapat ini ada kekufuran di dalamnya dan ada kesesatan di dalamnya. Aidan dan juga Lau fusira istiwa bil istilah lam yaktasid hadha al arsh. Allah musta'an ini. Kalau ditafsirkan istiwa dengan istilah, istiwa meninggi di atas diartikan dengan berkuasa, enggak cukup eh? tidak cukup di atas arsh saja. Perang dulu melawan sana melawan sini. Paham ya? Pindah-pindah. Paham belum ini? Allah musta'an. Fallahu mustawilin ala kulli makhluqatih. Allah musta'an. Ini yang benar. Allah taala berkuasa atas semua makhluknya Waqat radda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hadza tafsir min 20 wajhan tajidunaha fil fatawa. Masyaallah ini orangnya kalau baca beneran orangnya udah pingsan nih ini, Bantahnya bukan 10 10 sisi, 20 sisi bantahnya. Allah musta'an. Dibantah Syekhul Islam dalam sebagian fatwanya dari dua 20 sisi bantahnya mengenai apa istiwa dimanakan apa tadi? Istilah enggak benar. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Aidan bantahan juga Al-istiwa ja'a fi sab'i ayatin kulliha bi hadzal lafaz. Istiwa datang pada tujuh, tujuh ayat semuanya lafaznya seperti ini. Tsumma stawa 'alal 'arsy au ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada perubahan? Enggak ada perubahan. Istawa maknanya adalah apa? 'Ala wartafa'a. istawa maknanya adalah 'ala wartafa'a bukan istaula. Itulah pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat, istawa maknanya apa? Pendapat yang kuat tadi Eh? Istawa maknanya apa tadi? Istaula. Pendapat yang kuat. Istaula. Istawa maknanya apa? Ah, perhatikan. Istawa maknanya apa yang kuat tadi, Umar? Ala wartafa'a. Dengarkan baik-baik. Ini penting masalah akidah ini kalau kita keliru sedikit bahaya. Paham ya? Ada pun yang mengatakan istaula pendapatnya batil atau benar? Batil. Mereka berdalilkan dengan ucapan apa tadi? Ucapan siapa? Al-Akhtal Nasrani. Walaupun itu sebenarnya enggak benar juga. Naam. Tambah dikit lagi. Walaysa fiha labdatu istaula hatta yufassir ba'daha bi ba'd. Enggak ada lafaz istaula di situ dalam ayat. Sampai-sampai apa sebagian mereka menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Enggak ada lafaz istaula. Falan jaa kulluhu wahid. Maka tatkala datang semua ayat dengan satu lafaz istawa, istawa, istawa. Dalla ala anna ma'nahu wa'id Berarti menunjukkan maknanya satu. Istawa maknanya apa? Ala wartafa'at. Ingat-ingat. Wa huwal 'ulu wal irtifa'. Itu masdarnya. 'Ulu wal irtifa'. Bukan maknanya istaula. Ingat-ingat ya. Kalau makna istaula berkuasa berarti mengharuskan sebelumnya ada peperangan. Sebelumnya arsnya dikuasai penguasa yang lain, baru Allah Taala perangi, menang, akhirnya Allah Taala berkuasa. Itu kalau diartikan apa? Istaula itu pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar, istawa maknanya adalah, adalah ala wartafa'a, meninggi di atas arsh. Bagaimana meningginya? Wallahu a'lam. Paham ya? Maknanya apa? Meninggi yang hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah taala. Itulah al-sunnah. Untuk bagaimananya? Bagaimana ya istiwanya? Bagaimana ya? Jawabannya cukup satu jawaban wallahu a'lam. Sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah ketika ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifal istiwa?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah taala? Apa kata beliau? Jawabannya ringan sekali. Beliau Masya Allah Beliau jawab seorang imam, kata beliau al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Maknanya meninggi di atas arsy. Sesuai dengan keaguan Allah Taala enggak dibahas lagi sudah. Bagaimana bagaimananya? Beliau mengatakan wal kayfu majhul. Bagaimananya enggak diketahui oleh kita. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwanya Allah Taala di atas arsy wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimana itu bid'ah. Jadi kalau udah bahas masalah asma wa sifat enggak usah nanya bagaimana ya. Bagaimana turunnya Allah Taala? Bid'ah. Paham ya? Bagaimana tangannya Allah Ta'ala? Bid'ah. Paham ya? Lah terus bagaimana? Ya ditanyakan maknanya. Kalau maknanya jelas ada. Apa makna tangan? Tangan yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya enggak usah nanya. Kalau bagaimananya wallah alam jawabnya. Paham ya? Jangan seperti orang-orang apa apa apa namanya Isan yang meniadakan makna apa apa namanya? Al-Mufawwidhah. Kelompok Al-Mufawwidah, kelompok Ustaz mengatakan Allah Taala punya tangan, punya tangan. Maknanya apa? Wallah alam. Makna sudah wallah alam, itu Mufawwidah. Kalau Ahlus Sunnah makna sebutkan wallah alam pada bagian bagaimananya. Paham ya? Nah, bedakan itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Satu poin lagi, Wal istiwa min sifatil af'al. Istiwa merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah taala. Walidzalika atafahu ala khalqis samawati wal ardi summa. Oleh karena itu Allah taala mengikutkan Na'am barakallahu fikum mengatapkan mengikutkan kepada penciptaan langit dan bumi summa dengan lafaz summa. Ya, perhatikan kitabnya itu. Faqala ta'ala Allah taala mengatakan allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari, kemudian beristiwa di atas arsh. Fahuwa min sifatil af'al allati yaf'aluha Allah azza wa jalla ma tasha' wa idza syaa. Yang mana istiwa itu merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu kapan Allah telah mengerjakan dan bagaimana Allah telah mengerjakan sesuai dengan sesuai dengan apa? kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma sifat yang diserahkan wallahu alam apanya? Bagaimananya kaifiahnya? Untuk makna menetapkan enggak al-sunnah? Hah? Menetapkan enggak Muhammad Ridha? Maknanya? Menetapkan enggak? Menetapkan. Kalau bagaimananya? Wallahu alam. Kelompok apa tadi yang mereka mengatakan maknanya wallahu alam langsung kelompok apa tadi namanya? Kelompok apa tadi? Mufawwidhah. Mereka berdalilkan dengan ayat wa ufawwidu amri ila Allah tadi.